Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan metelaah sarah Arba'in An-Nawawiyah yang judul aslinya Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa kuwaitil Ahkam <clears throat> karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Al syafii rahimallahu taala dengan penjelasan dari sesaat as hafidzallahu taala. Kita <clears throat> masih berada di hadis yang ke-10 disampaikan oleh pensarah hafidzallahu taala wa huna faidatun ada pelajaran berkaitan dengan perintah-perintah Al-Quran yang bentuknya adalah ifrat bentuknya untuk satu orang ditujukan pada satu orang semacam firman Allah Azza wa Jalla uda'u berdakwalah ajaklah orang pada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik maka perintah model semacam ini yang ditujukan hanya pada Nabi saja satu orang ditujukan pada Nabi diperselisihkan oleh para ulama' Pendapat yang pertama mengatakan kalau perintah tersebut tertuju pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asolatan pada dasarnya. Lantas umatnya termasuk dalam perintah ini ala jihad tabai dengan status nebeng. Ya, karena ya, karena apa pimpinannya diperintahkan ya berarti anak buahnya rakyatnya otomatis termasuk. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya perintah ini ditujukan kepada setiap yang membaca Al-Quran. Ya intinya uh, ya, bisa kita katakan ya dua pendapat ini intinya sama. Ya cuma prosesnya berbeda. Ya cuma prosesnya berbeda. Intinya umat yang membaca ayat ini terkena kewajiban yang atau terkena perintah yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya beban syariat itu tidaklah dihilangkan dari siapapun betapapun tinggi kedudukannya. Rasul saja mendapatkan perintah. Maka jika para rasul yang mereka memiliki kedudukan dan posisi yang tinggi dan derajat yang mulia, mereka semua berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tertuju pada mereka al-awamiru berbagai macam perintah. Maka mimbabil aula maka lebih-lebih lagi di <clears throat> anna baqiyatal um anna baqiyatal ummati kadzalik maka lebih-lebih lagi di umat maka lebih-lebih lagi uh, <clears throat> orang yang statusnya bukan rasul maka anak bagian al umati maka bagian umat yang lainnya yaitu kadalika seperti itu maka dari sini <clears throat> bisa kita katakan bahasanya siapa yang punya keyakinan bahasanya siapa saja yang telah sampai derajat kewalian atau derajat yakin atau yang disebut dengan derajat makrifat maka gugurnya <clears throat> gugur darinya beban syariat gugur darinya aturan halal dan haram maka ini adalah akidah yang rusak yang menyelisihi zawahir an-nusus asy-syar'iyyah menyelisihi makna zahir dari berbagai macam nas-nas syar'i <clears throat> yang memerintahkan semua orang yang beriman ini ya, dengan berbagai macam perintah dan orang beriman ini berarti pada dasarnya mencakup semua levelnya. Ya, maka di antara akidah yang bermasalah akidah rusak adalah eh, akidah ya, ekstrim sufiyah, ya, sufiyah ekstrim yang berkeyakinan bahasanya kalau orang sudah jadi wali ya karena dia sudah ya, maka telah gugur darinya berbagai macam aturan-aturan syar'i dan mereka mendasari akidah rusak ini dengan tafsiran yang tidak benar untuk ayat ini ya, di surat Al-Hijr wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Rabbmu sampai engkau sampai datang kepadamu al-yakin. Ya, ya, ya, yakin dalam makna ayat ini dengan sepakat ahli tafsir adalah kematian. Namun dibelokkan oleh oleh kemudian orang-orang sufi ekstrim dengan mengatakan derajat yakin, derajat makrifat Ini dalam ini, <clears throat> derajat makrifat dalam beragama. Kemudian kandungan hadis ini bahasanya hukum asal beban-beban syariat itu bersifat general mencakup semua mukallaf. Kemudian wafihi isi hadis ini adalah mengingatkan hamba bahasanya berbagai macam kewajiban yang Allah wajibkan padanya itu tidaklah khusus untuknya. Wahada dan ini adalah satu hal yang bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang yang para juru dakwah dan para pemberi nasihat. Bahasanya idza dzakarta lil abdi. Jika engkau sampaikan pada seseorang bahasa ini wajib, maka ye, maka itu maka Anda tidaklah bersendirian ye, mendapatkan kewajiban tersebut. Namun Allah Azza wa Jalla me mewajibkannya padamu dan pada selainmu. Wabitali pada gilirannya akan mudah bagi seorang hamba untuk melakukan kewajiban ini. Kemudian isi yang lain dari hadis ini anak tazkir bil wajibat bahasanya mengingatkan berbagai macam kewajiban alati takunu alal a'la ya, yang itu ditujukan kepada yang lebih tinggi yaitu para rasul dalam rangka supaya diteladani oleh orang yang lebih rendah dalam hal ini ya, manusia yang bukan rasul fi adai dalam menunaikan kewajiban tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, menyebutkan bahasanya ya, atau zakara al Mukminin ya, kafnya di tasjid qad zakara al Mukminin mengingatkan orang-orang yang beriman dengan kewajiban yang menjadi kewajiban para rasul min ajli dalam rangka ayakuna dalika dafi'an hal tersebut menjadi faktor pendorong agar mereka orang-orang yang beriman melakukan hal yang diperintahkan Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran jadi ya, di sini terdapat al-wa'dhu an fi al-wa'dha wal irsyada. Ada nasihat dan bimbingan dengan menyebutkan contoh. Fa inna ulama maka setelah Nabi menjelaskan bahasanya Allah tidak hanya Allah hanya menerima yang tayyib maka setelah Nabi menjelaskan masa pokok apa yang telah beliau jelaskan Wakara dan Nabi menjelaskan wajibnya makanan itu dari sumber yang halal. Nabi menyebutkan contoh, salah satu contoh. Apa yang terjadi pada seorang hamba berupa keburukan disebabkan karena tidak mematuhi perintah ini. Yaitu perintah untuk hanya memakan yang halal. Dampak negatifnya adalah tidak dikabulkannya doanya. Kemudian uh, eh, wafihi isi hadis ini disyariatkan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Mengangkat kedua tangan saat berdoa terdapat dalam masalah ini banyak hadis. Sehingga ini menunjukkan bahasanya disyariatkan dalam bahwasanya mengangkat tangan itu disyariatkan dalam doa kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya maka di sini e, sesaat e, dalam masalah ini masalah mengangkat tangan dalam doa di penjelasan beliau semisal dengan penjelasan Syekh Muthaimin rahimallahu taala. Syekh Muthaimin menyampaikan bahasanya hukum asal doa permohonan <clears throat> yang diajukan kepada Allah itu dianjurkan sambil mengangkat tangan. Itu al-asl. Hmm. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu. Sehingga Syekh saya membagi perkara ini menjadi tiga, tiga rincian. Yang pertama, doa-doa yang di situ terdapat penegasan kalau Nabi angkat tangan. Ya. Semacam doa Nabi ketika ya, ketika Nabi sa'i saat di sofa dan marwa, doa Nabi saat beliau ziarah kubur, nabi angkat tangan. Kemudian yang kedua eh, doa-doa eh, yang terdapat penegasan dari Nabi kalau Nabi tidak angkat tangan. Ini, Maka doa ketika sujud eh, itu telapak tangan Nabi tidak angkat tangan, namun menapak di tempat sujud. Eh, atau kemudian uh, yang ada penegasannya. Maka itu kalau itu terdapat penegasan, kalau Nabi tidak angkat tangan, maka yang maka yang tepat adalah ya, tidak angkat tangan. Kemudian atau contoh yang lain, eh, contoh yang lain adalah ketika Nabi berdoa saat khutbah Jumat. Ya, maka Nabi tidak angkat tidak mengangkat kedua telapak tangannya namun Nabi berisyarat dengan ya, ya, berisyarat dengan jarinya <clears throat> maka ya, sikap yang benar adalah sebagaimana yang Nabi tuntunkan kemudian yang ketiga ya, adalah doa-doa yang Nabi syariatkan namun tidak ada ya, informasi tentang apakah ini angkat tangan ataukah tidak angkat tangan. Semisal eh, doa di antara adzan dan ikoma atau doa di eh, saat nuzul ilahi di sepertiga malam yang terakhir. Ini, eh, tidak ada informasi lebih lanjut apakah dengan angkat tangan ataukah tanpa angkat tangan. Maka kalau untuk doa-doa jenis yang ketiga ini kaidahnya Sayyid Ibnu karena ini juga yang disampaikan oleh sesaat hukum asalnya ya berarti dikembalikan ke hukum asal dikembalikan ke hukum asal hukum asalnya adalah dianjurkan untuk angkat tangan saat mengajukan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hal dalam kondisi-kondisi doa yang di situ ada informasi tambahan kalau kalau tidak angkat tangan. Berarti berdasarkan hal ini, ini maka doa di antara adzan dan ikoma, doa di di, di, di, sepertiga malam yang terakhir itu dianjurkan untuk angkat tangan. Kembalikan kepada dalil umum dalam masalah ini. Ya di sini saya, eh, saya saat menyampaikan annahu suri afi du'ai anak bahasanya angkat tangan itu disyariatkan dalam doa kecuali ini berarti sebelum kecuali itu hukum asalnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kemudian e, isi hadis ini bahasanya mengangkat kedua tangan itu ke arah atas. Kemudian sejumlah ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya Allah eh, zat Allah itu ada di atas sana dan terdapat banyak nas yang menetapkan bahasanya zat Allah itu ada di atas sana subhanahu wa ta'ala. Wafi isi hadis ini anna minal alfadhi di antara lafad alati yujabu lil mar'i inda du'a ibiha maka di antara lafat yang seorang itu akan me, akan diijabai doanya manakala berdoa dengannya khususan terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia adalah berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama rububiyah dengan mengatakan Rabbi, Rabbi atau Rabbana, Rabbana. Li'ana rububiyata karena rububiyah tashmul al-khalqa wa rizqa karena rububiyah ketika kita katakan wahai Robku, wahai Rob kami, maka kata-kata Rob di situ mencap, mencakup al khalqa penciptaan, pemberian rizki, wal i'ahatota, meliputi, wal inayah dan perhatian. Dan ini satu hal yang patut untuk diketahui bahwasanya mayoritas doa-doa Al-Quran itu menggunakan kata-kata Rabb, Rabbi atau Rabbana. Ya, maka <clears throat> kalau di sini saya saat menganjurkan untuk berdoa dengan Rabbi dan Rabbana terutama untuk bi umri dunyahu untuk perkara dunia. Sehingga di, kalau berdasarkan penjelasan ini maka rob yang di ya, makna rob yang ingin diambil adalah rububiyah amma karena rububiyah itu ada dua macam rububiyah amma dan rububiyah khasah ya rububiyah amma ya, dengan rupiah ama Allah memelihara seluruh makhluknya dengan berbagai macam nikmat-nikmat lahiriah nikmat-nikmat duniawi Rupiah ammah itu berkenaan dengan nikmat duniawi ya, maka karena rupiah yang beliau maksudkan adalah rupiah ammah maka sesaat mengatakan terutama kalau untuk permintaan-permintaan duniawi gunakan Rabbi atau Rabbana Dan penjelasan sesaat di sini untuk hadis ini uh, ya, berbeda dengan penjelasan Ibnu Rajab di Jami Ulum wal Hikam. Kalau Ibnu Rajab menjelaskan bahasanya di, di <clears throat> Rabbi dan Rabbana dalam doa itu yang dimaksudkan adalah rububiyah khasah yang dimaksudkan adalah rububiyah khasa. Rububiyah khasa adalah pemeliharaan Allah terhadap hambanya terhadap makhluknya dengan nikmat-nikmat yang istimewa, nikmat-nikmat agama, sehingga doa orang-orang soleh, doa orang-orang yang beriman, doa orang-orang manusia-manusia mulia di sisi Allah di Al-Quran itu didominasi Rabbi dan Rabbana dan itu dan yang dituju dan yang dimaksudkan dalamnya adalah rububiyah khasa itu Ibnu Rajab. <clears throat> Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya tawasul kepada Allah dalam doa dengan menyebut sifat-sifat Allah. Dalam ini adalah sifat yang sesuai dengan isi doa. Karena perkaranya perkara ini nikmat-nikmat duniawi ya, maka yang disebut adalah Rabbi atau Rabbana dengan maksud rububiyah amma. Kemudian wafihi isi hadis ini sebagian makanan, pakaian dan minuman itu haram. Oleh karena itu tidak boleh tidak seorang hamba harus ayah tato, harus hati-hati dalam perkaranya caranya untuk hati-hati di fayas'al bertanya bertanya tentang ini apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Kalau pakai semacam ini boleh ataukah tidak, makanan semacam ini halal dimakan ataukah tidak, maka bertanya dan belajar. Ini tujuannya supaya mencocoki syariat, supaya apa yang dilakukan cocok dan sesuai dengan syariat. Isi hadis ini bahasanya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram ada di antara sebab tidak diterimanya doa. Maka nas-nas yang lain yang menunjukkan kalau Allah mengabulkan doa orang yang berdoa itu harus dijelaskan dengan semisal hadis ini yang menunjukkan bahasanya makan yang haram itu diantar sebab tidak terkabulnya doa. Oleh karena itu terdapat dalam hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Saad ibn Abi Waqqas. Kemudian Saad mengatakan, wahai Rasulullah, doa, doakanlah kepada Allah agar Allah jadikan aku orang yang mustajab doanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Sa'du, wahai saat atib amaka takun mustajab da'wati. Wahai saat pastikan kehalalan makananmu, niscaya engkau adalah orang yang mustajab doanya. Dan perlu uh, hadis ini dilihatkan oleh at di dalam Mu'jam Awsat dan hadis ini hadis yang taif namun realitanya namun perlu diketahui bahasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal di kalangan para sahabat sebagai orang yang mustajab doanya. Ya, beliau terkenal sebagai orang yang mustajab doanya. Jika berdoa maka langsung Allah kabulkan seketika. Kemudian wa ya dan tersisa di sini sejumlah pembahasan berkenaan dengan memanfaatkan harta yang haram untuk melakukan salah satu ketaatan. Di antara contohnya adalah menggunakan harta yang haram dalam salah satu syarat sholat. Telah lewat pembahasan untuk pembahasan tentang sholat di rumah rampasan. Apakah sah ataukah tidak? Imam Ahmad berpendapat tidak sah. Di sholatnya seorang perampas di tanah rampasan. Sedangkan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya salatnya perampas di tanah yang dia rampas itu sah namun berdosa. Sedangkan untuk berhaji dan uh, dan ongkos biaya hajinya itu menggunakan harta haram, maka Imam Ahmad punya dua pendapat. Berarti bisa ditebak, ada yang mengatakan hajinya sah, namun dosa. Ada yang mengatakan, dan pendapat yang kedua dari Imam Ahmad, hajinya tidak sah. Kalau ONH-nya, ya, untuk biaya eh, berangkat hajinya misalnya dari uang suap misalnya. Uang, uang korupsi pakai untuk bayar ONH misalnya. Maka Imam Ahmad punya dua pendapat. Satu pendapat mengatakan hajinya sah namun dosa. Pendapat kedua dari Imam Ahmad hajinya tidak sah. Kalau dosanya jelas, jelas dosa hajinya tidak sah. Sebagian anak bila tidak mensahkan sholat di sholatnya seorang perampas di tanah rampasan, namun mensahkan haji dengan menggunakan harta hasil merampas. Ini unik kali ini. Kal sebagian Hanabilah tadi beralasan karena haji itu mungkin kita pisahkan ketaatan dan ibadah dalam kasus haji dari harta yang haram. Sehingga beda antara e, mereka nilai beda antara haji dengan sholat. Wa ala kulin kesimpulannya Siapa yang menggunakan harta yang haram untuk keperluan ketaatan dan ibadah, maka hilang darinya sebagian ganjaran dan pahala. Hilang darinya sebagian dari pujian Allah untuknya dan ridha Allah untuk pelaku ketaatan. Sanjungan Allah untuk pelaku ketaatan tersebut di hadapan para malaikat. Adapun gugurnya kewajiban dari tanggung jawab seseorang atau tadi gak gugur, Fa'inaha nama kali ini adalah perkara yang terjadi padanya perselisihan di antara para ulama. Adapun sedekah dengan harta yang haram, maka perlu diketahui bahasanya harta haram itu ada tiga kategori. Yang pertama, malun muharramun li'ainihi. harta yang haram karena bendanya. Harta yang haram karena bendanya itu dalam penjelasan para ulama fikih sebagaimana bisa kita baca di lanjutannya kalimat itu dua macam. Ya, harta yang statusnya haram karena zatnya, karena bendanya. Ya, kalau yang mungkin tersebar di Eh, yang lebih tersebar di masyarakat kita benda yang haram karena harta haram karena zatnya itu adalah benda-benda yang memang haram dimakan ini daging babi khomer bangkai gitu maka kalau dalam pembahasan para ulama para ulama fikih harta haram karena bendanya karena zatnya bahasa lainnya karena ainnya muharram li ainihi. Ini haram karena zatnya, haram karena bendanya itu sendiri, haram karena zatnya itu sendiri itu mencakup dua. Yang pertama hal-hal yang haram dimakan, ini semacam bangkai, kemudian babi, ini darah, khomer dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Eh, harta yang didapatkan dari harta yang didapatkan dari orang lain tanpa kerelaannya. Harta yang diambil dari orang lain, hak milik orang lain tanpa kerelaannya. Maka harta hasil mencuri, menipu, merampok itu statusnya di di pandangan para ulama fikih statusnya muharram lidatihi muharram li ainihi hmm. jadi haramnya zatnya itu artinya siapapun untuk misalnya contoh sederhananya motor hasil uh, merampas hasil nyita motor hasil nyita, motor hasil mencuri, motor hasil didapat dari begal, maka semua orang yang tahu kalau itu motor hasil mencuri, hasil begal haram untuk menungganginya. Haram untuk mendudukinya, haram untuk memakainya. Jadi tidaklah motor ini tidaklah halal kecuali setelah kembali kepada pemiliknya kecuali setelah kembali kepada pemiliknya. Kalau bukan pemiliknya, ya, memakainya haram. Meskipun dia statusnya pinjam, ini ini maling motor, kemudian ini si A temennya. Kemudian kemudian pinjam motornya. Padahal dia tahu kalau ini motor hasil maling. Si A ini temennya maling, dia cuma temennya saja. Pinjam motornya tak ini pergi ke warung sebentar naiknya itu dosa itu naiknya itu dosa si A ini setiap detik dia berdosa selama pakai motor tersebut dosanya dosa detik ini per detik dia pakai ke sana dosa balik lagi dosa muter-muter dosa ini. karena itu haram di tadi ini karena ini haram ini. demikian juga untuk pencurinya ya, pencurinya kalau motor itu dia pakai ya, motor hasil mencuri hasil begal ini dia pakai dosanya itu ingat bukannya dosa mencuri ya, nungganginnya itu dosa itu setiap ditunggangi dosa dan keberadaan motor itu di tempatnya itu dosa dosanya dosa harian ini dosanya dosa harian dosa dosanya per detik itu ini setiap detik selama motor itu ada di situ itu ini ada hitungan dosa yang terus berjalan. Karena ini hasil motor hasil mencuri, hasil menipu, hasil merampas, ini hasil begal, hasil kampok. Maka siapapun yang pakai, yang tahu kalau itu motor haram, motor hasil mencuri, hasil merampok, siapapun dia memakainya berdosa. Hmm kecuali yang pakai adalah pemiliknya dengan dikembalikan kemudian dipakai oleh pemiliknya yaitu harta haram yang pertama adalah harta yang haram li ainihi maka harta yang haram di aini ini latuk balvi asotakatu tidak diterima sedekahnya ini seandainya motor hasil mencuri tadi disedekahkan ini uang hasil mencuri disedekahkan jadi si pitung kalau film zaman dulu nih ya jadi pitung ngerampok e, orang kaya dibagikan pada orang-orang miskin <clears throat> maka tidak diterima sedekahnya tidak sah sedekahnya dan orang yang menerima sedekah itu tidak boleh memakainya tidak boleh memanfaatkannya kalau tahu kalau itu hasil curian hasil rampok yang menerima sedekah tidak boleh memanfaatkan ini sedekah yang dia terima. Kenapa wajib irja'u hadal mal? Karena harta ini wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Nah ini harta yang haram karena zatnya yang pertama, yaitu harta hasil mencuri, merampok, menipu, begal, malak, dan seterusnya. Hmm, itu haram didati jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min amsalatil muharram li ainihi. Di antara contoh harta yang haram karena zatnya adalah misalnya seorang itu bersedekah misalnya dengan khamar, bersedekah dengan babi atau benda najis dan beliau contohkan wabi demikian juga dengan rokok maka fahina idin Hada muharramun ini, Ini adalah harta yang haram karena zatnya. Falayakunu makbulan. Maka itu tidaklah diterima. Jadi jika itu untuk bayar zakat, maka itu tidak menjadi zakat yang sah. Bayar zakat pakai uang hasil uh, uang ini, jenis ini misalnya. Kemudian anau uthani, harta haram jenis yang kedua. Ini kemudian uh, jadinya uh, pembagiannya jadi kurang bagus ini ya. Karena harta haram uh, ini dibeli masukkan lagi ke sini. Ayakuna taharimuhu keharamannya itu berkenaan dengan hak orang lain. Semacam Seandainya ada seorang yang merampas mobil orang lain kemudian mobilnya disedekahkan. Atau mencuri handphone kemudian handphonenya disedekahkan. Maka ini adalah sedekah yang tidak diterima dan wajib mengembalikan karena wajib mengembalikan harta ini kepada pemilik pertama. Dari satu sisi, dari satu sisi harta seperti ini adalah haramnya karena hak orang lain, karena orang lain tersebut tidak merelakannya. Ini karena ini dirampas, ini dicuri gitu. Dan dari sisi kalau dia tidak bisa dipakai oleh siapapun, ini, kalau dia tidak bisa dipakai oleh siapapun, dimanfaatkan oleh siapapun, maka dia tergolong ya, hak muharram diainihi. Nah, dari sisi ini berkenaan dengan hak orang lain, maka disebut haram karena berkenaan dengan hak orang lain. Jadi the, eh, harta haram dari orang lain itu ada dua macam. Ini, yang pertama adalah harta yang ini didapatkan dari orang lain dan pemiliknya tidak ridho. Pemiliknya tidak ridho semacam harta hasil mencuri, merampok, malak, jambret, nyopet dan seterusnya. Kemudian yang kedua, harta yang didapatkan dari orang lain dalam keadaan orangnya ridho namun Allah tidak ridho. Orangnya ridho namun Allah tidak ridho. Artinya transaksinya bermasalah. Misalnya duit yang didapatkan karena jualan khomer. Duit ini didapatkan dari pembeli khomer dan dia ridho menyerahkan duitnya. Namun karena ini duit ini didapatkan dari transaksi yang Allah tidak ridhai yaitu transaksi jual beli khomer maka ini menjadi harta haram. Nah harta haram jenis ini pemiliknya ridha pemiliknya ridha namun Allah tidak ridha ini disebut dengan haram likasbihi haram karena cara mendapatkannya namas mas'alatun dan asatu ada satu pembahasan yaitu seandainya perampas itu melakukan tindakan dengan harta rampasannya kemudian pemiliknya mengizinkannya, membolehkannya. Fahada fi khilafun maka ada perselisihan di antara para ulama fikih. Pendapat yang paling kuat kalau itu boleh. Sehingga ini karena tindakan ekonomi ini selama anna malikau al asli kot ajazahu karena pemilik aslinya mengizinkannya maka itu boleh. Jadi ada orang yang merampas harta milik orang lain, setelah dirampas ternyata disedekahkan. Ini ketika insap ngomong, ini, ini sudah saya sedekahkan. Ternyata yang punya ya sudah tidak apa-apa kalau begitu. Nah apakah kemudian si perampas itu tetap punya kewajiban mengganti ataukah tidak? Ya, maka di sini saya saat mengatakan itu boleh. Karena yang punya membolehkannya sudah. Berarti tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kemudian macam yang ketiga haram karena cara mendapatkannya semisal famislul kasbi alladhi yaksibu al insan semacam pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari riba keuntungan karena jual beli barang dagangan yang haram bendanya misalnya tadi jual beli khamar kemudian uang dari jualan khamar dipakai untuk sedekah fada idza tasaddaqal insanu maka jika orang yang dapat uang karena jualan khamar ini bersedekah dengan uangnya fala tuqbalu sadaqatuhu maka sedekahnya tidak diterima karena harta ini harta yang haram wajib atas seorang hamba untuk membebaskan diri darinya maka jika dia telah membebaskan diri darinya maka jika dia telah bersihkan dirinya tanggung jawabnya dari harta haram tersebut apakah ini dinilai sedekah ataukah tidak maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya, sedekah semisal ini tidak diterima. Karena terdapat dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa berwudu, tidak pula menerima sedekah dari harta hulul. Hulul makna dasarnya adalah harta rampasan perang yang diambil oleh seseorang sebelum dibagi. Namun jika beralasan dengan alasan ini, alasan ini kurang tepat menurut saya saat dengan mengatakan akan tetapi rulul adalah harta yang haram bukan karena zatnya, namun karena yaitu uh, adalah eh, harta yang haram dikarenakan masih melekat padanya hak orang lain melekat padanya hak orang lain karena hulul itu pada dasarnya masih harta milik umum harta rampasan perang ya ini nanti dibagikan kepada semua yang ikut perang nah belum dibagi sudah ada person yang mengambil maka sebelum dibagi, setelah dibagi sebenarnya harta ini jadi milik individu. Tapi sebelum dibagi harta ini masih milik bersama. Sehingga keharuman hulul itu karena eh, melekat padanya hak orang lain. Kemudian terdapat dalam hadis yang saya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan satu sedekah dari harta yang halal dan Allah tidaklah menerima kecuali yang yang toyib kecuali Allah Ar-Rahman akan menerimanya dengan tangan kanannya kemudian akan membesarkannya sebagaimana salah satu kalian merawat dan membesarkan anak kudanya. Ya, jadi jika kemudian seorang itu uh, jual beli khamar kemudian dapat duit, ya, maka duit itu pada dasarnya tidak boleh disedekahkan. Namun duit tersebut wajib baginya dia singkirkan. Cara menyingkirkannya adalah diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan sedekah di antara caranya diberikan kepada orang miskin, orang yang miskin betul-betul miskin, orang yang fakir dan betul-betul fakir. Itu cara untuk takhalus Dan ketika dia berikan kepada cara untuk membebaskan diri. Dalam tanda kutip, cara untuk membuang harta haram. Berikan kepada orang miskin yang betul-betul miskin. Ketika uh, tadi yang terakhir tadi kita yang kita baca adalah ketika orang itu e, membuang harta haram dengan cara dia berikan kepada orang yang miskin yang betul-betul miskin dengan niat untuk ya, untuk membersihkan diri maka apakah ada nilai sedekah padanya nah ini kata saat ada perselisihan dalam masalah ini dianya tidak boleh niat sedekah dia, dia tidak boleh bersedekah dengannya namun jika kewajiban telah dia lakukan, dia buang harta haram itu dengan cara dia berikan kepada orang miskin yang betul-betul miskin, ada pembahasan apakah ada nilai sedekahnya ataukah tidak. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Nah, kemudian perkara yang kedua berkenaan dengan hal ini yaitu harta haram bahasanya anal mar'a seseorang jika mendapatkan harta dan itu harta ini harta milik orang lain dan dia tidak mampu mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Likau ini karena dia tidak mampu terhubung kepada pemiliknya atau karena dia tidak lagi mengetahui keberadaan pemilik. Fahina idin pada saat itu eh, pada dasarnya kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemilik. Fa'idha fakoda sahibul mali, namun jika pemilik yang asli itu tidak ada. Itu bacanya fakoda bukan fakot. Fakoda itu hilang, fata. Ini tulisannya sama bisa fakot bisa fakoda. Kalau fakoda itu fi'il madhi yang artinya tidak ada. Fa'in fakoda sahibul mali jika pemilik yang asli itu tidak ada maka kembalikan harta tersebut kepada ahli waris. Fa'in fakodu jika ahli waris juga tidak ada atau orang ini tidak mampu menyampaikan harta itu kepada ahli waris. Maka pada saat itu dia bersedekah dengan harta itu dengan niat. Pahala sedekahnya untuk pemilik harta. Demikian pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ini tiga imam madhab. Rahmatullahu, rahmatullahi alal jami'i. Pendapat yang kedua dalam masalah ini pendapat Imam Syafi'i Kalimam Syafi'i wajib baginya untuk menyimpan harta tersebut dan tidak boleh baginya menyedekahkannya sampai dia mengetahui orang yang berhak untuk menerimanya. Wah repot sekali ya kalau dari lima Syafi'i. Harus disimpan sampai ketemu. Wala alal qawlal awwala dan boleh jadi pendapat yang pertama itulah pendapat yang lebih kuat. Di anau yatakhallasu karena ini seorang itu ya takhalasu dia bisa selamat atau terbebas dengan tindakan ini dari harta tersebut. Karena kalau pakai pendapat Imam Syafi'i boleh jadi orang ini mati dan harta itu masih dia simpan. Lantas ahli waris menyangka kali itu harta ayahnya. Lantas mereka ambil dan mereka miliki. Fa'idha takara maka jika telah jelas bahasanya harta ala ma'ahu harta haram yang bersamanya itu tidak diketahui uh, tidak uh, tidak ada pemiliknya atau tidak didapatkan pemiliknya maka disedekahkan anhu atas nama pemilik. Nah, nanti kok, kok ternyata ketemu. Nah, setelah sekian lama, lama kok ternyata ketemu walau kutira seandainya diandaikan ana sahibau al asliya bahasanya pemiliknya yang asli ternyata datang setelah sekian tahun fa'inal mutasaddiqu fa'inal mutasaddiqa maka orang yang bersedekah yukhayyiruhu memberikan opsi kepada pemilik antara mendapatkan pahala yang merupakan buah dari sedekah ataukah dia kembalikan harta itu anhu atas nama pemilik ya maka berkenaan dengan harta eh, harta milik orang lain yang kita dapatkan dengan cara atau yang didapatkan oleh seseorang dengan cara yang haram tadi ada dua macam yang pertama adalah kita uh, didapatkan oleh seseorang dengan cara dalam keadaan pemiliknya tidak ridho. Bentuknya macam-macam. Bisa mencopet, mencuri, memalak, ngerampas, begal dan seterusnya. Nipu dan teman-temannya. Ya, maka jika pelaku kejahatan ini setelah itu insaf, ya, setelah itu insaf, sadar dan mau bertobat. Ini, maka dia punya kewajiban untuk jika barangnya masih ada, dia punya kewajiban untuk ini, mengembalikan ini, harta haram tersebut, harta milik orang tersebut kepada pemiliknya. Hukumnya wajib. Dan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengembalian ini ditanggung oleh orang tersebut tidak boleh ditanggungkan kepada pemilik karena pemiliknya ternyata sekarang ada di Irian misalnya nah, ongkos kirimnya sama nilai barangnya nah, lebih besar ongkos kirimnya dari Jogja ke Irian misalnya. maka biaya yang harus dikeluarkan supaya harta hak harta tersebut kembali kepada ketangan tangan pemiliknya itu tidak boleh dibebankan kepada pemilik menjadi beban kos dan biaya orang yang insaf ini. Kemudian jika <clears throat> kemudian pemiliknya tidak diketahui atau diketahui setelah meninggal dunia maka wajib diserahkan pada ahli warisnya anaknya misalnya dan sampaikan kalau ini bagian dari harta warisan sehingga nanti akan dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian waris jika dua-duanya tidak di tidak terlacak. Nih, sudah tidak ada atau sudah tidak terlacak orangnya, pemilik aslinya, demikian juga uh, ahli warisnya. Maka solusinya disedekahkan kepada orang fakir yang betul-betul fakir. Orang miskin betul-betul miskin atas nama dan diniatkan pemilik harta. Dan ini tadi pendapat jumhur ulama tiga imam madhab. Ini dia antara alasan jumhur ulama adalah riwayat atau asar dari Ibnu Mas'ud. Satu ketika Ibnu Mas'ud beli budak. beli budak. <clears throat> Kemudian setelah deal, setelah deal, dan ini transaksinya dilakukan di depan rumah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, tunggu sebentar, saya ambil duit ke rumah. Maka Ibnu Mas'ud masuk, Ibnu Mas'ud masuk ke rumah, ngambil uang, ternyata pemilik budaknya sudah pergi dengan meninggalkan budak yang dia jual. Dicari-cari oleh Ibnu Mas'ud, tidak ketemu. Kemudian Ibnu Mas'ud bersedekah dengan uang hasil ya, uang pembelian budak tadi disedekahkan atas nama pemilik budak. Dan Ibnu Mas'ud kemudian berdoa, "Ya Allah, ini uang milik fulan saya sedekahkan." Nih, jika kemudian uh, dia ridha dengan hal ini, maka untuknya nih, eh, untuknya pahalanya. Namun jika dia ternyata tidak rida dengan hal ini, ya, maka pahalanya untukku ya Allah. Ini pahalanya untukku. <clears throat> maka tadi disampaikan, ya, maka ketika opsi, jadi opsi sedekah itu opsi yang ya, ya, opsi yang belum 100% aman. Karena tadi sudah kita baca kemudian disedekahkan atas nama pemilik, kemudian tertanya ketemu pemilik atau ahli warisnya. Setelah lima tahun, setelah sepuluh tahun ketemu, nggak sengaja. Ya, ketemu maka wajib belak-belakan. Misalnya ketemu anaknya, maka wajib belak-belakan. Ini ya, saya megang harta ayahmu, nilainya sekian, sudah saya sedekahkan atas nama ayahmu, gimana? Hmm, ya, apakah sudah cukup, sudah selesai, atau tetap minta di harta ayahmu tersebut. Maka si maka ahli waris ini punya dua opsi tadi. Ojeknya oh, ya sudah biar untuk pahala untuk ayah misalnya, ya. atau dan mengatakan unda. Oh, nah itu kan eh, kebetulan ini kami juga lagi butuh duit ini. Nah, ini dia kemudian minta duit, ya, maka yang bersedekah tadi wajib ganti. Wajib ganti berarti opsi sedekah kan belum ini, belum total ini, bebas selesai itu belum total bebas dan selesai. Ini untuk eh, kasus-kasus uh, mencuri, menipu, ngakali, merampas dan sebagainya. Dan tobat insaf dalam bab ini ya tidak cukup dengan menangis, tidak cukup dengan menyesal. Supaya sah harus ada pengembalian harta kepada pemiliknya. Nah, oleh karena itu maka e, orang yang punya uh, sedikit jejak hitam dalam hidupnya. Nah, misalnya pas SMP atau pas SMA-nya beling gitu. Jajan di kantin es teh lima ngakunya satu. Ini gorengan sepuluh ngakunya dua. Ini, ini nipu ini, ini nipu. Ini, maka duit senilai itu tidak halal untuk dirinya duit senilai itu tidak halal untuk dirinya selamanya. Maka jika kemudian insaf dan tobat, maka tidak cukup dengan menangis di hadapan Allah. Menangis sesenggukan di akhir malam, tidak cukup. Belum sah tobatnya. Untuk mensahkan tobatnya, hak orang lain, harta orang lain harus dikembalikan hak orang lain dan harta orang lain harus dikembalikan. Duit orang yang ada di kantongnya harus dia kembalikan. Maka dia punya kewajiban. Kalau gitu apa kewajibannya? Kewajibannya cari pemilik kantin. Oh, sudah 10 tahun yang lewat. Saat, ah, iya. Meskipun sudah 10 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat. Tidak sah ini. Saya masukkan ke kotak infak di masjid saja. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Eh, dimasukkan ke kota infak masjid tidak bisa eh, jadi harus eh, harus dia kembalikan kepada pemiliknya dia harus cari bukantin tim di SMP-nya dulu atau di SD-nya dulu dia harus kembalikan <clears throat> orangnya sudah meninggal cari ahli warisnya sudah meninggal, ya. cari ahli warisnya, telusuri di mana keberadaannya, kemudian kembalikan. <clears throat> Apakah kemudian dan tidak satu bat sampai ini dilakukan? Ini. Kalau kemudian kembalikan, apakah harus terus terang, jujur gitu? Bu dulu ini ST5 <laughs> ngakunya satu gitu. Apakah harus duduk? Dalam masalah ini jawabnya tidak. Nih. Yang wajib adalah isolul hak. Nih, yang wajib adalah isolul hak ila sahibihi. Menyampaikan hak itu kepada pemiliknya. Nih, jadi, kalau kemudian Eh, bisa kemudian cari nomor rekening banknya ya bisa udah ditransfer selesai ini kalau enggak ya harus ini ke rumahnya ini ke rumahnya ya bilang saja ini ada rezeki ibu ingin memberikan menyerahkan ke ibu ini gitu kan tanpa ngomong itu uang gorengan uang es teh <laughs> dan seterusnya boleh yang penting ini hak itu sampai kepada pemiliknya Ya, dan jika kemudian orangnya sudah tidak ada, ahli warisnya tidak terlacak entah di mana, karena itu sudah kejadian, sudah 15 tahun yang lewat, 10 tahun yang lewat. Ya, maka jika memang sudah mentok, ya, maka bisa disedekahkan. Ya, dan ya, kewajiban kewajibannya adalah bersedekah dalam proyek yang paling maksimal pahalanya. Kewajibannya adalah bersedekah dalam sasaran, dalam proyek kebaikan yang paling maksimal pahalanya. Karena ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan bisa di sini, bisa di situ. Maka wajib memilih yang paling maksimal pahalanya. Dan itu atas nama bukantin, Atas nama pemilik kantin. Diniatkan demikian. <clears throat> karena mungkin tiga tahun hampir sering itu dilakukan ya mungkin sekian nilainya lumayan ya. ya namun uh, kemudian ya, ya itu atas nama beliau dan diniatkan pahalanya untuk beliau hmm. namun ingat ini bukan opsi aman betul-betul aman lah kok setelah itu setelah disedekahkan tiga tahun lima tahun setelah disedekahkan Hmm, kok naik kereta bareng duduk sama orang ngobrol, wih ternyata cucunya ibu kantin dulu. Nah, tau ketahuan, loh ini kok eh, keluarganya. Hmm, <clears throat> maka tadi wajib ngasih opsi. Hmm, ngasih opsi dulu. Uang mbahmu itu ada di tempat saya. Nah, nggak usah ngomong hasil nipu bukan nggak usah. Nah. Uang mbahmu ada di tempat saya. Gitu ada mungkin nilainya satu juta atau apa gitu ya. Kemarin tak cari-cari tidak ketemu gitu ya. ini saya infakkan untuk pembangunan masjid. Saya niatkan untuk atas nama almarhumah simbahmu. Nah ini kok sekarang ketemu cucunya gitu. Ini gimana? Apakah cukup dengan itu? Atau ini, ini mau diminta dan ini nanti jadi harta warisan dari ya, simbahmu. Maka kalau dia minta, oh ya minta duit satu juta lumayan ini, mana ini? Ya, maka ada kewajiban untuk memberikannya, memberikan uang tersebut kepadanya. Kemudian harta haram jenis yang kedua adalah yang kita dapatkan dengan Eh, dengan kerelaan orang tersebut. Namun Allah tidak rela. Contohnya jual beli narkoba, jual beli khamar, kemudian nih, apa kemudian atau jasa yang haram, nih, ini dulu kemudian <clears throat> apa, karena kemudian uh, jasa yang uh, jasa yang haram misalnya <clears throat> karena dia dulunya penyanyi dangdut koplo misalnya yang jelas-jelas haram manggung dibayar nah, maka itu uangnya uang haram namun dia dapatkan dengan cara yang eh, orangnya rela rela untuk bayar rela, rela untuk mengeluarkan duit namun Allah tidak rela Maka jika bertobat bagaimana? Maka jika bertobat yang pertama jika dulu dia menyangka kalau itu halal dan itu maksimal ilmunya menyangka kalau itu halal <clears throat> kemudian setelah dia tahu kalau itu haram dia berhenti maka yang didapatkan ketika menyangka itu halal itu halal baginya. Sebagai satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dalilnya kias dengan bab riba. Kias dengan bab riba. Faman ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha falahu masalah. Maka siapa yang datang padanya ilmu tentang keharuman riba, fantahal antus dia berhenti falahu masalab maka yang dulu halal baginya ya, Kemudian termasuk yang halal di sini manakala hal tersebut adalah hal yang diperselisihkan ulama kemudian dia mengalami e, perubahan pendapat. Misalnya dia dulu bisnis jualan rokok dan dulu dia anggap bahasanya rokok itu makruh <clears throat> Karena makro berarti masih boleh dia jualan. Setelah itu berubah pendapat, dia yakin bahasanya betul pendapat ulama yang mengatakan kalau haram. Maka kemudian berhenti, maka harta yang dulu didapatkan karena jualan rokok itu halal. Itu ye, itu boleh. Namun setelah dia tahu kalau itu haram ya, kalau masih jualan ya ya, ngabiskan stok nah, yang ini yang untuk ngabiskan stok ini ya duit haram semua karena dia sudah tahu kalau itu hukumnya haram kemudian yang kedua kalau dia melakukan bisnis yang haram tersebut dalam keadaan tahu kalau itu haram insya Allah semua orang tahu kalau jualan khomar itu haram hmm, jualan khomar itu haram jualan babi itu haram dan maka tidak ada orang yang tidak tahu, tidak ada muslim yang hidup di masyarakat Islam, masyarakat muslim yang tidak tahu kalau itu haram. <clears throat> maka kalau dia maka uang yang dia dapat selama selama berprofesi dengan berbisnis ini adalah uang haram. <clears throat> Sehingga ya, tidak boleh baginya memanfaatkannya. Nah setelah ketika dia insaf, apa kewajibannya? Ulama berselisih pendapat. Hmm, ya, pendapat yang paling kuat, kewajibannya adalah membuang ya, semua harta haramnya. Semua harta haramnya tersebut dengan dia sedekahkan. Dengan niat, bukan niat sedekah, namun niat membuang harta haram. Dan seandainya itu semua hartanya. Semua hartanya. Ya, dia sudah beli apa-apa dari jualan khomar tadi. Macam-macam kendaraannya, mobilnya itu ya keuntungan dari jualan khomar dan seterusnya. Ya, maka kewajibannya adalah ya, menyingkirkan semuanya kecuali untuk kebutuhan mendesaknya saja dan termasuk dalam hal itu adalah uh, dia boleh ambil sedikit untuk nih, modal usahanya. Selainnya harus disingkirkan semua. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wafil hadis dan kandungan lain dari hadis ini adalah disyariatkan bagi seorang hamba untuk merengek kepada Allah dalam berdoa. Dan mereka adalah dengan mengulang-ulang. Walidhalika oleh karena itu orang yang berdoa tadi mengulang-ulang doanya dengan mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemudian isi hadis ini bahasanya tidak terkabulnya doa seorang hamba itu disebabkan perbuatan dan ulah hamba itu sendiri. Kemudian isi kandungan hadis ini adalah ya, atawasuk berlapang-lapang, bersenang-senang dengan menikmati yang haram dalam bentuk makan, minum, pakaian, atau kemudian tardiyah memberikan asupan ke badan. Asupan ke badan itu tardiyah itu semua yang masuk ke badan. Ini semacam obat dan yang lainnya. maka ini yu'atu dinilai sebagai faktor penghalang terkabulnya doa. Waqad dalat nususun ukhra dan terdapat nas-nas dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya sebab yang lain untuk tercegahnya pengkabulan doa yaitu atawassu'u fil ma'asi. Ini berlonggar-longgar, berlapang-lapang dalam maksiat terjemah bebasnya yang nyaman apa ya? Hobi maksiat. Artinya ya tidak ada orang yang tidak punya maksiat. Yang kemudian yang berbahaya yang menjadi penghalang terkabulnya doa bukan bermaksiat. Karena tidak ada orang yang tidak punya maksiat. Namun atau wasuk fil ma'asi. Namun berlapang-lapang dalam maksiat itu terjemah letterleknya, namun sepertinya tidak memahamkan ya Berlapang-lapang dalam maksiat. Apa ini kalau orang ya, yang nggak ngaji ini mungkin, yang nggak biasa ini. Apa itu berlapang-lapang dalam maksiat? Apa ini? Ya, terjemah bebasnya adalah hobi maksiat gitu. Itu berlapang-lapang dalam maksiat. Di antaranya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu sepatunya ya, para hamba antusias ya, hendaklah setiap orang, setiap muslim antusias untuk mendatangkan sebab-sebab terkabulnya doa dan mencegah dari dirinya faktor-faktor penghalang terkabulnya doa. Li'anomata ita salubillahi. Karena jika seorang itu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia sodorkan hajatnya kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika tidak ada faktor penghalang pada diri hamba tersebut untuk dikabulkannya doa sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum berdoalah kalian pada kondisi akan aku kabulkan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Dan jika hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahasanya aku itu dekat. Uji budak wadadai da'an Aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa kepadaku aku. Fal yastajibuli. Maka adalah dia uh, menyambut uh, seruanku yaitu aturan-aturan Allah wal yu'minu bidan beriman kepada aku la'allahum yarsyudun mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk <clears throat> ya berkenaan dengan uh, saat uh, eh, Sa'ad bin Nabi Waqas di antara kisah karomah beliau karena mustajab doanya eh, beliau uh, setelah eh, beliau itu berstatus sebagai gubernur Kufah. Ya, setelah Nabi wafat beliau mungkin di zaman Umar beliau uh, berstatus sebagai gubernur Kufah. Kemudian ini ya, saat ini pernah ya, ber, uh, bertanya kepada penduduk Kufah, wahai penduduk Kufah, saya ini penguasa seperti apa menurut kalian? Fakumarajulun fakal Maka ada seorang yang mengatakan Allahumma in kuntu ma'alim tuka. Ini. Ini la ta'dilu fi ra'iyah. Maka ada seorang yang berdiri dan mengatakan, engkau adalah orang yang tidak adil sama rakyat. Wala taksim bisawiyah. Kalau ada harta yang harus didistribusikan kepada rakyat, engkau tidak adil dalam ada bantuan untuk rakyat. <clears throat> engkau tidak adil dalam membagi. Wala tarzu fisariyah dan engkau tidak pernah mimpin perang. Maka eh, saat merespon ucapan orang ini dengan doa. Saat mengatakan Allahumma ingkana kadiban. Ya Allah jika ucapan orang itu bohong. Fa'a'mi basoh, Putakanlah matanya. Wa'ajil fakohu dan segerakanlah kemiskinannya. Wa'atil umrohu panjangkan umurnya. Wa'aridhu lil fitani dan di usia yang tua jadikanlah dia ni, ni, dan ni, mbak kalah dia ke dalam fitnah dan Allah kabulkan doanya saat Ibn Nabi Waqas maka orang tersebut yang mengatakan bahasanya ya saat itu tidak adil jadi gubernur tidak membagi sebagaimana mestinya bantuan-bantuan atau pembagian untuk rakyat maka tidaklah orang itu mati sampai dia buta dia buta fakana <clears throat> yaltamisu al-jidron sehingga buta dia jalan harus megangi tembok untuk jalan dia harus cari-cari tembok Waftakoro dan dia pun jadi fakir ini sampai-sampai dia ngemis-ngemis minta-minta sama banyak orang <clears throat> dan orang ini pun menyadari kalau dia terkena eh, dan dia umurnya panjang sebagaimana doanya saat disebutkan bahasanya alisnya itu sampai nutupi matanya. Alisnya, alis orang itu sampai nutupi matanya karena sudah tua sekali. Tidak mati-mati. Hmm. Itu sampai alisnya nutupi mata. Karena begitu panjang umurnya. Karena doanya saat. Hmm. Eh, <clears throat> dan <clears throat> Eh, dan dia menyadari kalau dia kena doanya saat bin Nabi Waqas.